Wa qawlihi dan firman Allah wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih. Wa idh dan ketika itu Qala berkata siapa Ibrahim Nabi Ibrahim li abihi kepada bapaknya namanya siapa? Azar wa qaumihi dan kaumnya Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Innani bara'un mimma ta'budun. Innani sesungguhnya aku Nabi Ibrahim iku baraun berlepas diri mimma ta'budun mimma dari apa saja ta'buduna yang menyembah kalian ai bariun maksudnya bariun min jami'i ma'budatikum berlepas diri dari semua yang kalian sembah makna semua itu didapat dari mana dari manya itu mimma mimma ma itu isim apa ya mubham isim mausul isim mausul itu maknanya mubham umum apa saja illalladzi fatarani kecuali zat maksudnya Allah fatarani yang telah menciptakan padaku ai khalaqani maknanya fatarani adalah khalaqani yang telah menciptakan padaku siapa dia wa Allah dia adalah Allah fahuwa ma'budi wahdahu. Allah adalah sesembahanku satu-satunya. Fa innahu maka sesungguhnya Allah iku sayahdin akan menunjukkan padaku. Al-ma'na li jamali lil ayah annahu yukhbiru subhanahu an 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kita tentang apa? Tentang hambanya, tentang utusannya, tentang kekasihnya. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kabar apa yang diceritakan oleh Allah tentang Nabi Ibrahim adalah annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuh. Nabi Ibrahim berlepas diri, tidak mengakui, menjauhkan diri min lima ma ya'budu abuhu wa qaumuh. Dari semua yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Bapaknya menyembah apapun Nabi Ibrahim menolak itu. Kaumnya menyembah apapun Nabi Ibrahim menolak itu. Walam yastathni illa alladhi khalaqah. Allah. Nabi Ibrahim tidak mengucualikan apapun yang disembah. Dia tolak. Illa alladhi khalaqah kecuali zat yang menciptakannya yaitu Allah. Pokoknya selain Allah semua ditolak Nabi, oleh Nabi Ibrahim. Fahuwa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Nabi Ibrahim menyembah Allah dan Allah saja. Tidak ada sekutunya. Tidak ada yang lain yang dia sembah bersama Allah. Munasabatul ayatil bab. Hubungan ayat ini dengan bab. Apa hubungannya? annaha dallat ala anna ma'na tauhid ayat ini menunjukkan bahwa maknanya tauhid wa syahadati alla ilaha illallah dan syahadat la ilaha illallah huwal bara'atu minasyirki wa ifradillahi bil ibadah menjauhkan diri dari syirik berlepas diri dari syirik dan memurnikan ibadah kepada Allah. Itulah maknanya tauhid. Itulah maknanya la ilaha illallah. Menyembah Allah tapi tidak berlepas diri dari syirik dan orang-orang musyrik belum dikatakan tauhid. Tidak menyembah selain Allah, berlepas diri dari semua berhala, berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah tapi tidak ibadah kepada Allah juga namanya bukan tauhid. Fa inna la ilaha illallah sebab lafaz la ilaha illallah iku tasmilu 'alan nafyil alladhi abbara al khalil. Mencakup nafi. Apa nafi? Menafikan, mengingkari, tidak mengakui semua yang disembah selain Allah. Ternyata artinya nafi alladzi abbara anhul khalil biqaulihi innani bara yang di dalam ayat itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim dengan ucapannya innani bara itu ungkapannya Nabi Ibrahim aku berlepas diri tidak mengakui menafikan mengingkari apa yang diingkari kullu ma yu'badu min dunillah semua yang disembah selain Allah wal isbat um, juga men, mengandung makna isbat apa artinya isbat isbatu isbatul ibadati lillahi wahdah mengakui ibadah kepada Allah saja alladzi abbara anhu biqaulihi illa alladzi fatarani yang oleh Nabi Ibrahim di situ diungkapkan dengan kata-kata illa fatarani kecuali yang menciptakan aku Allah itu dua rukunnya la ilaha illallah apa dua rukunnya la ilaha illallah an-nafyu wal isbat apa maksudnya nafi nafyu jami' ma yu'badu min dunillah menafikan semua yang disembah selain Allah aslinya isbat adalah isbatul ibadati lillahi wahdah mengakui ibadah meyakini ibadah hanya untuk Allah itu artinya la ilaha illallah yang kedua izharul bara'ati min dinil musyrikin menampakkan bara'ah berlepas diri mengingkari agamanya orang-orang musyrik harus begitu terus terang harus terus terang saya tidak mau dengan Tuhanmu saya tidak mau dengan agamamu saya tidak mau dengan apa ritual-ritualmu. Begitu harus tegas. Termasuk prakteknya ketegasan kita adalah apa? Tidak menghadiri acara-acara syirik, tidak menghadiri acara-acara seperti apa? Acara-acara persembahan, acara-acara sesajen dan seterusnya. Walaupun hanya sebagai penonton, jangan. Apalagi ikut melancarkan kegiatan itu Apalagi ikut melancarkan seperti apa misalnya? Ya? Ikut jaga keamanannya. Oh jangan. Karena apa? Artinya tauhid adalah kita harus terus terang mengatakan aku tidak setuju dengan apa yang kamu sembah. Aku mengingkari dengan apa yang kamu sembah. Aku mengingkari pada ritual-ritual syirikmu dan seterusnya. Yang ketiga tidak tabarri min adaillahi walau kanu aqraban nas disyariatkan untuk berlepas diri dari musuh-musuh Allah walaupun dia adalah bapaknya, walaupun dia adalah orang yang paling dekat. Seperti Nabi Ibrahim, walaupun bapaknya kalau musyrik ya dia dikatakan, aku berlepas diri darimu. Walaupun bapaknya kalau dia musyrik katakan, aku mengingkari agamamu. Aku mengingkari kemusyrikanmu. Harus begitu.